Sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung menuju ke Masjid Darut Tauhid Bandung untuk tersambung bersama Kiai Haji Abdul Agim Nastiar untuk sama-sama kita mengikuti kajian Marifatullah hingga jam 9 malam hari nanti. Selamat untuk menyimak, semoga tentu keberkahan hadir untuk kita semua di malam hari ini. Dan dialah Allah yang maha menyaksikan semua perbuatan kita tidak ada kebaikan yang luput dari pengawasannya dan tidak ada kemaksiatan yang lepas dari pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha sabar <clears throat> walaupun kita bergelimang dosa. Tetap saja ditutupi aib kita sehingga orang lain masih menghormati kita. Dan walaupun walaupun kita berlumur dosa Allah tetap memberikan ilmu agar kita tahu cara bertobat bahkan di majelis ilmu seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala menjamin menjanjikan ampunan Masya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Hadirin mohon maaf Saya sedang diberi nikmat Sedikit Kurang fit <clears throat> Jangan mengatakan karena cuaca Karena perubahan cuaca Jadi sakit Tidak Buktinya cuaca berubah yang sakit Sebagian, tidak seluruhnya Jangan mengatakan ini karena baru pulang dari Papua Tidak ada kaitan yang pulang dari Papua banyak tidak semuanya sakit itulah sebabnya kalau pulang dari Mekah batuk tidak boleh mengatakan yang tidak batuk adalah unta tidak ada hubungan kita semua pasti ingin bahagia benar kita semua tidak mau hina kita ingin mulia yang dirindukan orang itu adalah bahagia mulia dan selamat benarkah tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti dan kuncinya yang paling ringkas adalah menjadi ahli takwa kenapa kita berat menghadapi hidup ini karena jauh dari pertolongan Allah karena kalau Allah nolong pasti mudah kalau Allah tidak memberikan pertolongan Persoalan remeh juga jadi susah Kenapa kita berat menghadapi hidup ini Karena kita berusaha Menyelesaikan masalah sendiri Padahal tidak ada perintahnya Kita menyelesaikan masalah sendiri Perintah Allah itu Kita jadi ahli takwa Dalam segala keadaan Punya masalah tambah takwa diberi nikmat makin takwa takwa itulah yang mendatangkan pertolongan Allah A'udzubillahi rajim wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Jadi kalau ada masalah harus yakin ini masalah terjadi dengan izin Allah. Dan masalah ini baru selesai kalau Allah nolong. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya sekarang saya supaya ditolong Allah? Sah itu. Jadi bukan bagaimana kita pecahkan masalah ini, tapi tidak melibatkan Allah. Salah. Bagaimana caranya supaya keluarga kita ditolong Allah? Bagaimana caranya supaya perusahaan ini ditolong oleh Allah? Bagaimana supaya pesantren ini ditolong oleh Allah? Mau membangun masjid. Bagaimana caranya supaya Allah nolong masjid ini jadi dan berpahala kita yang membangunnya? Jadi kalau saudara mau bisnis, ketahuilah tiap yang beli itu Allah yang menggerakkan Kalau rumah tangga ingin sakinah, ketahuilah yang menurunkan sakinah itu adalah Allah. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, berusahalah sekuat tenaga jadi ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia diantaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau kita ingin bahagia, mulia, selamat, jadilah ahli takwa. Seperti apa sih ahli takwa itu? Ahli takwa itu adalah yang hatinya yakin kepada Allah. Bukan hanya tahu Allah, bukan juga hanya percaya, percaya sudah bagus, tapi yakin. Yakin nih Allah sedang memperhatikan kita. Yakin Allah yang menggenggam rezeki. Yakin setiap makhluk dalam kekuasaan Allah yakin yang mengatur jodoh itu adalah Allah yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah yakin kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi walaupun semua menolak kejadian yakin kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi kalau orang sudah yakin lalu buahnya adalah patuh dan pasrah makin patuh kepada yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah tidak suka dan pasrah pasrah itu amalan hebat hadirin wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh atau ayat 3 barang siapa yang tawakal kepada Allah ini amalan yang membuat kita dijamin oleh Allah dicukupi Al-Anfal ayat 29 Fadol Ustaz Mungkin Ustaz bisa di sebelah sini Supaya bisa <clears throat> terdokumentasikan Ustaz Maaf Itu terlalu nyelempot di sana Ustaznya tawadu Tidak mau kelihatan Maaf ya silakan Om undur dikit Itu kameranya di sana silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إن تتقوا الله يجعل فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu bertakwa kepada Allah niscaya dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Masya Allah, kalau sudah dibukakan hati kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, tidak sulit mengambil langkah dibukakan hati bisa melihat antara singa dan kue tidak repot kita untuk lari bayangkan kalau gelap tidak bisa lihat apa-apa kita mendekati pas kita kunyah ternyata taring singa kan tidak maksa mustahil <clears throat> hadirin sekalian nah Ramadan itu adalah shortcut jalan pintas menjadi ahli takwa. Jadi semua cita-cita yang terbaik kita dimudahkan dalam satu bulan namanya Ramadan. Itulah sebabnya para sahabat itu enam bulan sebelum Ramadan tuh begitu semangat. Enam bulan kita tinggal beberapa hari masih belum semangat juga. Kenapa? Karena apapun yang terbaik untuk kita disiapkan di bulan Ramadan ini ampunan melimpah pahala sunnah saja dicatatkan wajib yang wajib berlipat-lipat doa jadi mustajab ada malam Lailatul Qadar Masya Allah apa kira-kira yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini dalilnya saya kira sudah kita dengar A'udzubillahiminasyaitonirrajim Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu berpuasa seperti yang telah diwajibkan bagi umat sebelummu agar kamu menjadi takwa nah saya tidak akan membahas detail tentang saumnya, tapi bagaimana kita sudah menjalani saum selama ini, mengapa efeknya sepertinya gregetnya kurang. Kita coba tingkatkan selain saum perut, juga kita tingkatkan saum-saum yang lain. Di antaranya yang harus kita jaga saum adalah saum mata karena dari mata turun ke hati, turun ke lutut hadirin. Kalau mata tidak terjaga nyorocot kalau dalam bahasa sunnah. Ini serius. Kenapa susah hafal Al-Quran? Tanya saja ke mata. Kenapa sholat tahajud susah? Tanya ke mata. Kenapa sholat tidak khusyuk? Tanya ke mata. Apa saja yang dilihat? Kenapa munajat tidak nikmat? Mata. Ini mata. Berpengaruh sekali kepada ruhiyah kita. Surat khianat mata surat Fatir ayat oh, surat Gofir ayat 119. <clears throat> Maaf, ayat 19. Surat Gofir itu surat ke 40. 40 ayat 19 adalah zat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dialah Allah yang Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allah menciptakan mata kita adalah untuk nambah iman nambah amal bukan nambah dosa nah saat ini kalau tidak disiplin jaga mata kita akan tambah tuh dosanya tambah keras hati kita apa saja satu hati-hati dengan melihat lawan jenis yang tidak halal Sudahlah hadirin disiplin Pandangan pertama halal Pandangan selanjutnya Dah palingkan tapi ini masih yang pertama dari tadi Selalu saja ada alasannya Saya masih bertahan pada pandangan pertama Hadirin tadi ayat tadi sudah disampaikan Kianat mata Kita bisa merasakanlah Gimana pandangan yang tidak ada apa-apanya lihat tapi tidak tidak ada perubahan di hati dan ada pandangan yang hati itu beda rasanya. Hati-hati laki-laki jaga pandangan. Turun dari sini jangan pura-pura lihat yang nyebrang ya. Tapi kan saya kesini sambil nyari jodoh. Selalu ada alasan. Sudahlah hadirin Sekali lihat tanda Ngobrol bisa-bisa menjaga Pandangan Saya lelaki Bisa mewakili lelaki yang lain lah Berat bukan Pandangan ini Kayak berat tidak kayak Pakai kan sudah lama memandang-memandang Berat saya tidak yakin akan merasakan nikmatnya ibadah kalau mata tidak terjaga. Kering ibadah tuh ya, kering. Tahajud tidak nikmat, baca Quran juga tidak nikmat kalau dicampur dengan maksiat mata. Nah, nafsu ingin melihat, tapi iman jaga pandangan. Kalau akhwat lihat ikhwan bagaimana? Jawab, kalau akhwat lihat ikhwan gimana jawab saya belum eh saya tidak pernah jadi akhwat akhwat bagaimana kalau lihat lelaki biasa saja oh ternyata cuma kita ya udahlah apa-apa aneh ya tapi kita tidak bisa membantahnya kita kan tidak jadi perempuan jadi akhwat itu biasa aja pria lelaki coba menurut Al-Quran gimana surat, surat apa surat Yusuf ayat 23 sampai 26 surat Yusuf ayat 23 sampai 26 karena panjang terjemahnya saja ya Bismillahirrahmanirrahim dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Nah, itu ya Jadi Siti Zuleha cantik, Nabi Yusuf cakep, cakep sekali. Siti Zuleha sudah punya istri. Eh, astagfirullahaladzim, saya kurang fokus. Siti Zuleha sudah bersuami, ngajak ke kamar. Ada tipu daya setan yang membuat Yusuf juga tertarik tapi Allah memberikan perlindungan boleh jadi diantaranya dengan menahan pandangan akhirnya tidak mau dan berlomba lari menuju pintu nah, pas dibuka pintu di luar itu ada suaminya Zuleha Zuleha mengatakan ini nih orang laki-laki yang mau menodai tapi Yusuf juga tidak merasa salah sampai Allah takdirkan ada seorang yang adil bersaksi kalau baju Yusuf robek di depan berarti Yusuf yang akan berbuat buruk kepada Zuleha tapi kalau bajunya yang robek di belakang berarti Zuleha gitu Zuleha teh wanita ya <clears throat> nggak apa-apa mau ngomong apa aja sok ya ada terusannya lalu Zuleha malu dikumpulkan ibu-ibu diberi buah diberi pisau lalu Nabi Yusuf dipanggil lewat ada nah ini aslinya ah takut ditambah-tambah biar akhwat tahu seperti apa aslinya kita tidak boleh memojokkan orang lain hadirin tapi saya lebih percaya ke Al-Quran ya dari ayat 30 a ah. surat Yusuf dari mulai ayat 30 dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu disediakannya tempat duduk bagi mereka dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah atau tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia." ini benar-benar malaikat yang mulia. Dan istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Tuh, ikhwan, itu fakta ya eh tidak usah panjang lebar sudah jelas sok ya, akhwat mau ngomong apa aja mangga ya kita hargai kan akhwat pemalu untuk mengakui itu ya untung wajah kita tidak seperti Nabi Yusuf ya kalau enggak luka-luka hmm. jaga pandangan ya, ya. jaga pandangan dahlah sekarang supaya aman menjelang Ramadan bulat dari sekarang sudah disiplin jaga pandangan terhadap lawan jenis juga jaga pandangan terhadap TV media yang kira-kira tayangannya akan mengotori hati iklan-iklan rata-rata wanita muda laki-laki muda para rasep garulis ya leketai begitulah dan nonton TV sama istri liatin iklan yang gebuk terlihat istri kenapa jadi tua istri ya berarti nontonnya yang muda-muda begitupun sebaliknya lah udahlah tonton yang kira-kira menguatkan iman jangan yang melemahkan iman juga HP Penelitian menunjukkan sekarang ini banyak orang yang kecanduan handphone sampai dia merasa gelisah, tidak tenang kalau jauh dari handphone. Orang yang kecanduan itu tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi tidak terkendali itu sudah kecanduan. Ada juga yang berlebihan, terus saja tidak bisa jauh dari HP ada yang tiap 15 detik sekali reflek. ada orang yang memang tidak pernah bisa jauh dari HP dan HP-nya itu tidak satu saku depan, saku belakang di tas seperti magasin <coughs> ayo ah kita teliti berapa banyak waktu kita bandingkan dengan Al-Quran yang kita baca Dulu sahabat-sahabat Nabi itu dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Kita dikit-dikit HP, WA. <clears throat> Ada caranya supaya mulai tidak kecanduan. Satu, jangan ada notifikasinya, jangan ada bunyi-bunyian alarmnya. Tanda-tanda kecuali yang sangat penting ya. Yang kedua harus ada kedisiplinan Kalau saya juga sedang berusaha ini Kalau ketemu anak, ketemu keluarga Sedang rapat <coughs> Sedang makan Ketemu orang tua Kita coba Kita coba Saya juga akan lebih disiplin sesudah ini Simpan saja, Disilentkan Kalau mau tidur jangan pernah dekat dengan badan dia akan terus ngopepang ya kan jam satu itu ngopepang mau apa kecuali dokter penting atau panglima atau presiden yang memutuskan negara dalam keadaan genting siapa kita yang kita mati saja orang ada yang ambil pusing Jangan alarm pakai HP karena akan terus dipegang. Alarm alarm. Mau tidur pindahkan jauhkan, rusak. Dekat dengan anak jauhkan. Hadirin, kita harus punya keberanian untuk menilai sampai sejauh mana mata kita ini dipengaruhi oleh HP kita. Benar? Kalau kita tidak berani, nanti ngaji kita sedikit. Apalagi ngaji pakai HP. Ya, sin. <laughs> Satu jam. Ayatnya cukup satu. Ya, sin. Kalau sudah terlalu banyak grup ganti nomor lah. Harus punya keberanian. Hadirin sekalian, apalagi penggantinya di Ramadan ini sudahlah. Kita coba akrabkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'annya juga kalau bisa Al-Qur'an pegangan pribadi ya. Beda rasanya tuh punya Al-Qur'an pribadi itu. Tidak sepenuhnya salah pakai HP, tapi ya <clears throat> banyak godaannya. Mau tidak nih Ramadan kita hijrah dari WA ke Quran? tidaklah Al-Quran menyentuh sesuatu ada pada sesuatu kecuali menjadikannya terbaik malaikat Jibril yang menjadi penyampai Al-Quran menjadi Ruhul Amin malaikat terbaik termulia <clears throat> Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah Al-Quran jadi Nabi terbaik Rasul paling mulia umat Muhammad SAW jadi khuntum khair ummah bulan Ramadan bulan terbaik karena bulan turunnya Al-Quran Lailatul Qadar jadi malam terbaik karena malam turunnya Al-Quran mata yang dipenuhi senang dengan membaca ayat-ayat Allah akan jadi mata terbaik hati yang di hatinya banyak sekali ingat kepada Al-Quran tuntunan Allah jadi hati terbaik demikian pula hari-hari yang kita jalani akan jadi hari-hari terbaik kalau kita penuhi dengan Al-Quran bukan dipenuhi dengan WA kepada Rawe <clears throat> tahu Rawe Ratu WA dengan Raja WA siap ini harus punya keberanian ada perbedaan kalau Ramadan dengan saat sekarang sama saja Memang kita tidak memuliakan, tidak mengistimewakan Ramadan. Ayo, disiplin hadirin. Kemudian telinga. Telinga juga harus mulai kita waspadai ini. Yang bicara dan yang mendengar sama dosanya kalau maksiat. Sudahlah yang suka banyak mendengar-mendengar <clears throat> kata-kata sia-sia, omongan sia-sia, rugi waktu itu sangat berharga apalagi yang suka mendengar kata-kata gibah fitnah itu sangat mengotori hati tidak sengaja saja kita mendengar keburukan orang lain kita cenderung percaya tuh oh si itu telebah hutang <laughs> kayak si gaya hutang wungkul padahal cuma isu Eh, teh cicilan setiap kali kita mendengar ada yang pakai jilbab itu kan baru dua minggu oh dua minggu jadi kepikiran makin banyak aib kejelekan orang yang kita dengar itu mudah sekali bagi kita mempengaruhi hati betul stop nyari-nyari tidak usah ingin tahu eh dia ngomong apa sih mau apa kalau ada yang ngomong tidak enak cari seribu satu alasan untuk berbaik sangka cek si etatnya ngomongin terus di belakang shhh Siapa tahu dia tidak sengaja. Eh disengaja. Saya lihat dari wajahnya serius. Mungkin dia sudah berubah pikirannya. Belum, belum berubah. Kan barusan ngomongnya juga. Mungkin sudah lupa. Enggak, enggak lupa sama sekali. Dia ingat. Ya sudahlah. Mulut dia, tanggung jawab dia. Mau ngapain saya capek-capek? Tanggung jawab saya adalah menjaga hati saya dan rezeki saya tidak tergantung mulut dia. Tapi dia menghina. Ya sudah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau omongannya benar kita kebawa benar. Kalau omongannya salah diampuni Allah. Mau ngapain kita capek-capek ngedengerin omongan orang kalau itu tidak manfaat. Benar? Sakit hati itu menderita sendiri. Dendam itu menderita sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan menjadi kebaikan dengan dendam selain merusak diri tidur jadi susah makan jadi nggak enak dongkol ih capek nah kekayaan kita hati kita jangan mau dengar mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati kalau dengar omongan yang menyakitkan mau tahu jangan dengar eh serius ini serius hadirin. Dulu ya zaman AA dihina, kalau AA dengar penghinaan gak enak ke hati, caranya matiin, beres, diam dia. Itu TV bungkam langsung sesudah dimatikan. Twitter yang menghina, delete, udah gak ngomong apa-apa lagi. Ada yang ngirim SMS blok, cicing mana ya. Udahlah hadirin, sayangi hati kita jangan dengar termasuk kira-kira lagu-lagu yang tidak ada manfaat ngitungnya begini bagaimana kalau saya mati pas dengar lagu ini itu lagu Titanic ya <laughs> sumbang ada terus mati atau lagu dangdut apalah yang ngeres-ngeres yang bayang mati kan rugi dah Mening Quran Solawat Asma'ul Husna Benar? Caranya gini Bagaimana kalau saya mati ketika dengar ini Kira-kira husnul khotimah atau tidak Makanya naik mobil Di mobil nyalakan Alhamdulillah saya berterima kasih kepada yang memberikan CD murotal quran dengan terjemah Masya Allah ini murotal Qurannya saja sudah enak didengar karena saya belum paham bahasa Arab yang baik yang lengkap maka saya terbantu dengan terjemah enak hadirin seru seperti barusan ya kan dengan terjemah itu seru tidak kan tidak semua orang memahami ayat itu bayangkan kalau Bandung Jakarta 4 jam 2 jam setengah dipakai terjemah waduh Masya Allah tuh bedah murotal dan terjemah seru banyak pelajaran mati insya Allah husnul khotimah begitulah silakan simak ayat tentang telinga surat surat fusilat ayat 22 surat fusilat adalah surat ke 41 41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 Allah ciptakan mulut ini yang paling penting tugas mulut ini adalah zikrullah menyebut nama Allah mulut ini juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar ngajak orang ke jalan Allah dan mencegah orang dari perbuatan kemungkaran itu tugas utama mulut berkata yang baik selebihnya diam jangan bunyi jadi keterampilan kita tuh dua dalam menggunakan mulut ini berbicara baik dan keterampilan diam. Kalau yakin ini manfaat, yakin benar, yakin tidak menyakiti, bunyi. Kalau belum yakin, stop, jangan bunyi. Saum bicara, tidak perlu banyak bicara kecuali yang manfaat. Perlukah ngobrol? Boleh ngobrol. Kalau baik kalau tidak baik diam rasakan bedanya hadirin jauh lebih tenang hati ini dengan tidak banyak bicara yang tidak manfaat makin banyak bicara makin sangat berpeluang terpleset kata-kata kita makin banyak terpleset makin banyak dosa makin banyak dosa banyak bencana akan menimpa kita ada seseorang kepala daerah hanya beberapa patah kata pletot masuk penjara benar tapi di dalam ilmu plesetannya hadirin biasanya oleh Allah dibukanya seseorang dalam berbuat dosa karena sering seperti yang mati karena minum oplosan itu pasti sering tuh mabuknya karena kalau orang berbuat dosa, khususnya umat Islam, sekali dua kali, itu biasanya ditutupi oleh Allah. Diberi kesempatan tobat. Ini buktinya yang hadir ini, ini kan bukan orang-orang tanpa dosa, benar? Betul? Dan masuk yang ceramah ini. Saudara mau datang ke sini, jauh-jauh, karena saudara tidak tahu dosa-dosa saya. Hah? Kenapa saudara tidak tahu? Karena Allah nutupin. Ada sih yang tahu sedikit ya. Tapi sedikit banget. Itu juga nggak mau datang ya. Ya teman SMA saya ada yang nggak mau datang ah tahu modal sih gimana ya, orang gitu. Padahal SMA sudah saya tobatin. Hadirin, hati-hati. Kita dihormati orang karena Allah nutupin aib. Nah, kalau kita terus maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, Allah kan melihat. Nah, biasanya kata Ibnu Umar dua ujungnya. Satu dibuka oleh Allah tuh sehingga kebuka aibnya atau mati suul khotimah. Itu yang jina ketahuan tersebar itu enggak sekali tuh dia sering zina lagi, zina lagi, zina lagi dan Allah pasti melihat ah dibuka makanya hati-hati nih kenapa jadi tegang begini ya? yang maksiat, maksiat, maksiat buka, yang suka gibah, gibah buka korupsi, korupsi, korupsi, korupsi nggak tobat-tobat kasih tiang listrik Eng. <laughs> Hmm. Awas, ini banyak tiang hadirin. Makanya kalau kita tergelincir berbuat dosa dan tidak diketahui orang, jangan merasa aman. Ini kita lagi nunggu dibuka, dengar ya, tidak ada orang yang jago, ahli, berkemampuan untuk menutupi, tidak ada. Yang ada tuh cuma satu, Allah belum membuka, cuman itu saja. Dengan segala strategi, <laughs> nah, itu strategi kita nggak ada apa-apanya bagi Allah. Dia punya HP, HP-nya banyak maksiatnya, dia pakai password dan sebagainya. Ah, gampang. Tinggal kepleset, naik motor, jatuh HP-nya, kebuka, tersebar. Benar? Oh, langsung ingat HP masing-masing hapus oh iya kalau berulang-ulang berulang-ulang berulang-ulang kan ada yang solehnya di depan orang baik bicara agama tapi ketika sendirian di kamar kebetulan kebetulan ada wifi wifi yang bagus gratis udah browsing toel ini sangat mudah bagi Allah membukanya kalau terus berulang-ulang, terus berulang-ulang dan pasti Allah lihat apa yang dia lakukan. Mudah saja bagi Allah membuka. Nah, termasuk orang yang banyak bicara, bicara, bicara. Nanti kepleset bicara kita jadi aib, jadi musibah. Nah, jangan terlalu tertarik ngobrol kecuali obrolan yang jadi zikrullah. Nah, jangan kebanyakan ngomong secukupnya hari AA ngomong terus hadirin saya lagi ceramah masa saya diam terus di sini ah saudara diam saya diam apa jadinya majelis ini kalaupun ngobrol hati-hati dalam ngobrol itu suka ditambah-tambah suka di, di didramatisir Ih, itu ya waktu kejadian tuh api itu membara pada cempor bohong dia berapa banyak yang dilebih-lebihkan dihebat-hebatkan didramatisir seakan gawat padahal enggak atau bohong dusta atau diada-adakan dosa selama ngobrol tuh belum ujub pamer sum'ah itu ya waktu saya umroh yang ke delapan kalinya hilang eh pahalanya aduh itu mau barusan tawaf berat ini terberat dari sembilan kali tawaf ini hilang kosongnya belum hilang capeknya belum hilang pahalanya sudah hilang itu ya waktu saya nyium hajar aswad ya itu orang-orang tuh minggir semuanya bohong pasti salah pojok dia dong. udah kejepit begitu saya tertekan tiba-tiba ada seorang yang berjanggut mengulurkan tangan aduh kebanyakan malaikat padahal askar lihat kita udah cengeng tapi bohong aja ceritanya itu apa yang dicari ini cium hajar aswad sunnah itu pun kalau berkaitan dengan tawaf lalu desek-desekannya dosa sikut sana, sikut sini apalagi perempuan, kerudung kebuka ngorowot sini kena orang, zolim nyium juga, kena bibirnya <laughs> pinggirnya aja, tapi ngakunya dia membalas kecupan saya padahal kena besinya ini apaan bohong kenapa ya itu kenapa orang ngobrol sampai kayak gitu karena senang untuk pengakuan orang lain dianggap hebat pengalamannya menakjubkan karena orang senang dikagumi orang senang berkedudukan di hati orang ngomong tidak penting hadirin kita dikagumi orang diketahui orang tidak penting yang penting mah diterima amal kita benar jangan apalagi nonton sepak bola udah nggak usah diobrolin kan sama-sama nonton mau ngapain lagi ah yang sebel pisangnya kacau tak pelatih keluarkan ke orang ah saudara siapa itu yang harusnya kepingin mun kadinya asup tak ah mau ngapain diobrolin dua-duanya nonton benar harusnya udah nonton kan dan ya udah selesai ya mau apa teriak-teriak ke pinggir ke pinggir dan nggak kedengaran kita nonton nonton di TV ya. kalau menonton sepak bola mah zikir hadirin ya Allah sudah tertulis di lauf mahfuz mana yang bakal menang mana yang kalah hmm, sing salabar gol kesini syukur mana ya kalian syukur sudah tertulis di lauh mahfuz nih yang ini sabar ya kamu bagian pahala sabar dah mau tidur penalti jangan tegang nggak usah nanaon, nanaon. saya mah jarang tegang lihat penalti deh terserah Allah mau dimasukin ah dan kalau takdirnya gol pasti masuk itu nonton TV paling enak adanya yakin kepada lauh mahfuz Nah, kita jerewet-jerewet juga nggak mempengaruhi apa-apa. Halo? Lihat bagaimana Allah. Uh, orang lari sana sini dengan otot yang dibuat oleh Allah. Jantung didetakan. Adrenalin meningkat. Badan panas oleh Allah dari pori-pori yang dikeluarkan keringat supaya dingin. Ada sledding, ada loncat itu kan luar biasa setiap detik tuh Allah mengurus tubuh setiap pemain gitu nonton sepak bola jadi jangan iya, aduh mana sih ngelawan eh, masa berantem gitu harus punya cara baru dalam nonton tuh ya tapi rame tuh kalau disetel kalau ingin aman wafat matiin TV-nya mending tahajud betul hmm.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 Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu dan barang siapa mena menaati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung Tuh, begitu hadirin bicara mah tidak perlu dikagumi orang lain tidak perlu ingin kelihatan hebat berpengalaman nggak perlu bicara perlu manfaat bicara secukupnya ayo saum apa lagi langsung ke saum hati saja ya saum hati apa di bulan Ramadan ini ya kita harus mulai memeriksa siapa yang mendominasi hati kita kita harus mulai Ramadan ini melepaskan ilah-ilah atau alihah Tuhan-Tuhan yang melekat di hati ini serius hadirin karena kalau kita ada sesuatu yang mendominasi kita cenderung mengabdi kepada dia yang berupa benda hati-hati bagi perokok perokok itu bisa jadi Tuhannya itu tanpa disadari orang yang kecanduan kehilangan kendali pada dirinya sibuk memikirkan rokok ingin selalu dekat dengan rokok takut jauh dari rokok mau berkorban apapun untuk rokok rokok, rokok, rokok, rokok nah itu sudah bisa menjadi diperbudak oleh rokok kesempatan ini kemarin santri siap guna angkatan 35 mungkin dengar di radio mengapa saudara ikut latihan karena saya ingin lepas dari eh, kecanduan rokok berlatih di sana dan ketika selesai latihan apa yang paling mengharukan tidak ada hadiah terindah bagi istri saya selain saya berhenti merokok gitu. kata istrinya bagaimana perasaannya suami sudah selesai latihan luar biasa saya terkesan sekali karena suami saya berhenti merokok bayangkan itu ini rekan-rekan kesempatan emas kita minta ke Allah bebas dari yang memperbudak diri kita sepakat? keinginan-keinginan dahlah kata bahasa Sunda tonggo baka hayang jang duit boga modal itu ayah bukan tidak boleh punya keinginan jangan diperbudak oleh keinginan kalau punya ingin tahan tahan sampai katakan perlu atau tidak pengen ganti etlogi tanya apa ha itu RLJ canggih kecepatannya gimana? sama angkanya tetap 12 ya nggak tahu baiklah beres iya kan perlukah jam satu setengah miliar <laughs> pasti nggak perlu siapa yang mau ya daripada kena tiang lebih baik yang ada eh ini serius hadirin sepatu perlukah sepatu yang sangat mahal apa keperluannya sepatu kita makin mahal makin bagus makin nyiksa itu rumus siapa yang paling gelisah di sini pasti yang paling mahal sepatunya mahal bagus baru dan belum lunas nyiksa oh eh serius kalau punya barang bagus kecenderungan kita mau pamer iya kan coba punya jam bagus jam seberapa eh Kenapa tidak dilihat sendiri? Bukan tidak boleh punya gelang. Coba yang punya gelang bagus, ukur gerakan tangannya normal nggak kan? Rekamarana aja. Kenapa? Kenapa bertanya? Boleh saya bertanya? <laughs> Silakan. Kita tidak boleh suudon ya. Tapi perlukah? Perlukah? Ingin atau perlu? Ganti HP. Perlukah yang sangat canggih? perlukah merek terbaik makanya juga nggak ngerti hebat hadirin kalau kita sudah bisa nahan keinginan sehingga tidak diperbudak keinginan berarti itu makin ingin tahan karena makin ingin itu makin nafsu tahan saja tenang sampai yakin ini perlu tidak ya Allah perlu tidak juga saudara kalau jatuh cinta makin cinta ke seseorang tahan pertama dia belum tentu jodoh yang kedua tapi dia cocok ah dengan kriteria saya dia pas wajah ngepas rezeki ngepas kepin pokoknya saya udah mau sama dia tapi kan masalahnya bukan kita mau sama dia dia mau nggak sama saudara <laughs> sekarang kita udah stakar kebek ngepas tapi dia maunya mau lari aja lihat kita istighfar hadirin makin ngebet tahan nah sekarang saum apalagi di hati ini saum dari kemelekatan mulai lihat barang-barang tidak boleh ada yang melekat karena kalau udah melekat nyiksa betul lihat barang-barang tuh biasa aja ini titipan Allah ingat ilmu tukang parkir walaupun banyak mobil tidak sombong ganti-ganti tidak takabur diambil sampai habis tidak sakit hati ya kan pernah lihat tukang parkir di sini yang telangsa tuh gitu? aduh eh aduh enggak tuh hari <laughs> mana? tidak ada kelukaan di hatinya padahal mobil yang paling bagus diambil tenang malah tenang mobil yang bagus diambil karena takut kecodet hadirin ayo latih untuk menghilangkan kemelekatan benda nggak ada yang bagus-bagus sudah siapa aja malah kalau bisa yang bagus-bagus mah sedekahkan aja lah yang paling takut hilang takut rusak lepasin sedekahkan saudara jangan lihat barang-barang saya ini ajamnya kira-kira kumat cicing tanggung piluan ada Aduh Aduh Ini hadiah hadirin Jangan ikut campur ya Hadirin Mulai Barang-barang tidak boleh melekat di hati Uang juga jangan melekat ya Ramadan harus beda dengan bulan-bulan yang lain Kalau bisa mah Kalau bulan lain 5% Ramadan harus ningkat. Kalau sama saja berarti kita meremehkan karunia Allah ayolah jangan ragu-ragu sedekah tuh coba latih dari sekarang 5% dari yang kita dapatkan potong sedekahkan bulan depan suatu saat latih lagi naik 10% potong penghasilan 10% sedekahkan lihat jadi miskin tidak Eda miskin juga naik 20 persen Kenapa saudara jadi stres begini? Ini saya lihat dari wajahnya 5% senyum, 10% kayak kayak gitu. Hadirin ini baru rencana ya. Masa rencana aja kopet ada. Ah, jangan ragu-ragu. Ini ada sebuah keluarga menyebutkan anak terpelit saya, anak saya yang paling kikir itu bukan keluarga kami ada sebuah keluarga ini anak saya yang paling kikir ternyata yang paling kikir itu yang sedekahnya 25% dari hartanya ada yang 50% ada yang 75 ya kalau kita belum sanggup matuh harus ada bedanya sepakat? ini sebelum Ramadan kawan-kawan keluarkan barang-barang yang gak kepake keluarkan Coba di rumah tidak dipakai baju sepatu bersihkan ke laundry supaya bagus masukin kantong plastik sarung atau apa kasihkan sebelum Ramadan bagi kita dia jelek bagi yang nggak punya itu yang terbaik panci-panci jelek di rumah yang petot dekok itu dekok menurut kita ada bagi rumah tangga yang baru nikah tidak punya panci, itu panci idaman. jubleg idaman. Serius. Makanya barang-barang tuh keluarin. Sepatu atau apa bersihkan. Nih sekarang nih, minggu-minggu ini rasakan nikmatnya memberi. Kita sekarang senangnya diberi. Enak itu enak semua kalau diberi yang lebih enak itu memberi dan yang paling enak memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu ayo menjelang Ramadan periksa barang-barang yang tidak ada manfaatnya yang hanya ngeberat-beratin hisab lihat tuh di SMM yang paling lama di tempat pembayaran yang paling banyak belanjaannya benar? Di akhirat nanti yang paling banyak barangnya, paling lama hisabnya. Kenapa mikir gini? Tahu tidak, kalau saudara mau ngasih jangan kelamaan mikir. Suka nggak jadi. Beberapa ibu-ibu yang di lemarinya banyak baju, ya harus sedekahkan. Ini tapi ini ada warnanya. Udah ada lagi yang ini ini kenangan indah nostalgia ya ya renda atas yang mau ayat di renda no ya kom modelnya paling mutakhir tutup lagi baru akan sadar kalau Allah mengutus tikus ya digegelan <laughs> ayo tongkopet ya teruskan Ayo sekarang mulai kemelekatan ke istri, ke suami, ke anak Harus dilatih Bilang gini sama keluarga teh Suami yang sukses adalah suami yang berhasil mendidik istrinya untuk tidak terlalu cinta kepada dirinya Tapi pol cinta kepada penciptanya Sukses tak? Karena seorang istri tidak akan bahagia kalau mencintai suami lebih daripada mencintai penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas lelaki itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka teh jangan musrik. Ayo jangan dibiasakan rumah tangga teh terlalu sering WA ya nggak apa sedih mana sedang apa terus setengah jam sekali eta teh patroli adilin. itu teh pengawasan udah bu jangan kebanyakan nge-WA meningkatnya banyakkan doa danggang ngepeku suami teh banyak akalnya ya kenapa kata begitu <laughs> yang lebih ngepek mah doa doa mah ngandelin Allah WA mah ngandelin jempol ingat ke suami titip ya Allah suami saya ilmunya terbatas ibadahnya juga terbatas tapi karuniamu tidak terbatas itu lebih ngejaga daripada tiap ingat suami ingat WA telepon lagi wah kenapa tadi contreng biru dua nggak dibalas ha? setuju mulai hilangkan ini yang belum belum nikah gini mah apalagi yang tonggo pokokan mumpung mau Ramadan putuskan hmm. saya baru nyamung kesini sini teh syukuran nyambung ah udah pulang dari sini putus kenapa ketemunya gitu nggak boleh nunjuk orang lain berani nggak ah <laughs> ada yang berani ikhwan akhwat ini serius ya kalau mau Ramadan sukses yang punya pacar atau kawan dekat berani ngomong tenang jodoh ma Allah yang ngatur kita masih sama-sama TK terlalu jauh untuk membicarakan masalah pernikahan. Mau tidak Ramadan sukses? Itu kemelekatan hati harus kita waspadai. Karena itu benar-benar bisa mencuri waktu untuk dengan Allah jadi lewat dengan dia. Memang mujahadah hadirin. Tolong ini barang, pekerjaan, dagangan. Ramadan tuh jangan sampai uh makin ngebet. Saran saya sih kalau bisa dituntaskan sebelum Ramadan bagus. Ramadan itu apalagi 10 hari terakhir udah bagusnya dirancang supaya 10 hari terakhir tuh lepas dunia Hanya 10 dari 365, benar? Sudah, sudahlah dunia mah gini-gini aja, nggak akan kemana-mana. Yang dagang-dagang, kalau bisa polkan sekarang sepuluh hari terakhir mah tutup iktikaf. Atau setidaknya jangan sampai habis waktunya untuk urusan dunia. Tidak ada habisnya dunia ini, benar? Waktu yang habis hadirin. Segitu saja dulu. Mudah-mudahan informasi ini ini Al-Qur'an yang kita cetak, Al-Qur'an terjemah At-Tauhid di dalamnya selain eh, ayat-ayat yang seperti biasa juga ada tafsir di bawahnya eh, dari hadis banyak di dalamnya itu ya suatu saat saudara bisa memilikinya sekarang baru dicetak berapa sekian ribu untuk DT peduli untuk dibagikan Mudah-mudahan nanti ada takdir kita bisa mendapatkannya semuanya ya. Doakan supaya saya teh rezekinya bukan kaya, saya mah tidak pengen kaya, yang penting mah cukup ya. Mau membagikan Quran sejuta gratis cukup. ya kan? lu kaya tidak? Saya ngerti saudara ingin kaya ya. <laughs> 50 mah hidupmu bukan kaya, bukan banyak tapi cukup. Perlu buat makan cukup, perlu buat sekolah cukup, buat beli rumah baru cukup, beli mobil lagi cukup, buat ke Mekah, buat sedekah. Hek naon kaya? Hmm? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup nakal dasar pengen kayak lagi kayak lagi nah terserah saudara lah Hengki Franz Hengki mana apa kabar Hengki baik ya terima kasih Apri Suryati Apri mahasiswi di mana Apri ada Oh ya, saya bisa lihat ya. Oh. Bagaimana aku bisa melihat sejauh ini? Ini di kaca ada ya. <laughs> Terima kasih Apri. yang sudah megang mikrofon siapa? Apri ya? Apri? Halo. Ya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pertama kali kesini? Ya. Bagaimana rasanya berada di sini? Alhamdulillah. Han? Nyaman. Nyaman. Dengar ceramah ini, apa yang terpikir terasa? Memang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ngapa apa-apa, Apri. Apri, mengapa ingin jadi muslimah? Boleh atau yang memotivasi? mungkin sound sistemnya tidak berbunyi karena apa mungkin dari dorongan dari lingkungan atau apa tapi mengapa alasan masuk Islam itu nggak bisa diungkapkan gitu mengapa gitu tapi karena ada rasa coba mencoba mencoba gitu jadi kalau lihat Islam itu menurut saya pribadi kayaknya nyaman memang ah. tuh orang lain aja nyaman kenapa ini stres berarti kurang islami saudara apanya yang kelihatan nyaman dari wajahnya dari ibadahnya atau gimana dari ibadahnya iya memang kami sibuk ibadah lima kali sehari benar apa enggak takut capek Apri Insya Allah tidak Iya ada yang tertarik ke Islam Ini benar katanya ini agama Sibuk saja mengabdi kepada Tuhannya Dan dunia tidak tertinggal oleh kita Benar? Bahkan kemarin ada seorang santri 19 tahun dari Malaysia yang dewi sudah. Ade, apa menurut Ade Bagi saya Kesibukan dunia itu adalah untuk menunggu waktu sholat Wah, ini hebat bagi saya saya bekerja itu untuk nunggu waktu sholat karena yang paling penting itu sujud kepada Allah nah pelengkapnya aktivitas dunia bermanfaat bagi orang berprestasi dan waktu sholat itu yang utama gitu Masya Allah terima kasih Apri jadi kelihatan tenang gitu lihat wajah-wajah kami iya. Alhamdulillah eh, saya harus tenang hadirin ya Terima kasih. Sekarang Hengki. Hengki Franz. Eh, Apa kabar Hengki? Alhamdulillah. mas. Alhamdulillah. Eh, dari Riau Hengki itu? Lahir di Riau mas. Alhamdulillah. Di Bandung sudah lama? Sudah 20 tahun. Oh, alhamdulillah ya lama. Apa yang membuat Hengki bertekad menjadi seorang muslim? Uh, alhamdulillah Pak. Jadi beberapa waktu lalu saya di saya dapat hidayah melalui mimpi itu. Eh, mimpi? Ya. Gimana ceritanya mimpi? Jadi ini ceritanya, eh, Uh, <laughs> Cik, mimpi apa Jadi ini ceritanya. Tapi ini mimpi yang betul-betul langsung membuat saya bertekad dan Eh, berpikiran untuk langsung memeluk agama Islam gitu Pak. Oh, ya. Perlu berdiri nggak nih Hengki nih? Mau berdiri atau duduk mana yang nyaman buat Hengki? Boleh deh berdiri aja. Ya berdiri ya. Karena ini masalah mimpi ini ya. ya. Silakan ya, Hengki. Ya jadi saya bermimpi uh, waktu itu uh, saya lagi tiduran terus tangan saya ke belakang dua-duanya ke belakang kemudian e, saya merasakan ada yang menahan gitu nah setelah merasakan ada yang menahan saya mau gerak juga susah gitu mau gerak juga susah tiba-tiba saya nggak tahu secara tidak langsung saya tuh ngucapin istighfar gitu nah kemudian dari situ saya setelah istighfar saya bangun saya eh, samar-samar e, melihat ada yang jalan gitu dari pinggir saya ke arah sebelah kanan gitu. Nah, saya nggak tahu itu siapa gitu saya nggak tahu itu siapa tapi tiba-tiba uh, saya keinget mimpi saya yang itu ada yang bacain sebelum saya istighfar ada yang bacain saya surat al-fatihah pak hmm, itu. di dalam mimpi itu. ya ada itu ada yang baca oh, surat. dari mana itu al-fatihah bukannya ada aja gitu. ya saya tanya katanya saya oh. tanya sebelumnya saya saya dibacain surat uh, apa al-fatihah sama yang di mimpi saya kayak gimana bunyinya Bukan saya sebelumnya kan memang SD, SMP juga saya kan di negeri. Jadi sebelumnya eh, SD, SMP sebelum mulai belajar itu suka ada baca baca surat dulu gitu. Kemudian saya ingat eh, surat Al-Fatihah yang kayak gini. Oh ya emang itu surat Al-Fatihah katanya. Nah eh, saya tanya kenapa saya bisa bermimpi seperti itu? Ya mungkin itu hidayah katanya kata orang sekitar saya. Nah kemudian e, berselang dari situ saya juga bermimpi lagi e, ada satu orang yang betul e, nyamperin saya terus e, saya nggak tahu dia bawa apa simpan di perut saya dan alhamdulillahnya e, itu bawa alat sholat buat saya itu dan nah, setelah mimpi situ saya langsung berpikiran saya bertekad saya ingin memeluk agama Islam karena e, mendengar dari azan pun itu saya pernah sekali merasakan jadi saya jadi saya pernah mera sekali merasakan mendengar suara azan yang hati saya tenang gitu Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi nambah syukur bagi kita ya. Betapa jalan hidayah itu banyak Allah memberikan ada yang lewat mimpi, lewat mendengar azan. Ya, ikuti syahadat ini ya. Sambil itu juga ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna wa أن anna رسول Rasulullah Muhammad Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad, adalah utusan Allah adalah utusan Allah Alhamdulillahirabbil alamin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Duhai ya Allah Jadikan saudara kami ini menjadi muslim-muslimah yang soleh-soleha Menjadi anak yang bisa jadi jalan hidayah bagi keluarganya Menjadi orang tua yang bisa mengurus keluarga dan keturunannya di jalanmu Istiqomahkan saudara kami ini ya Allah Istiqomahkan ya Allah Ya Allah berkahi siapapun yang menjadi saksi ini taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah terima kasih Hengki sing barokah ini hadiah aduh ini kesayangan banget lain kali jangan malam Jumat kita tidak boleh memang memiliki sesuatu yang paling disuka itu ya oh nggak ngasih hati itu ngomong aja kasihin kasihin tapi udah lebar ah nggak nggak apa-apa nanti ada lagi ada lagi Engki jaga baik-baik sorban itu ya itu sorban kesayangan saya Alhamdulillah terima kasih hadirin silakan disalami kepada Apri dan Hengki ini sebagai saudara kita. Dah belum? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat yang baik. Kita sudah larut malam ini, Masya Allah. Hengki tanda tangan. Rekan-rekan, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah. Sedikit informasi tambahan. Kalau ada yang nanya, aktif di medsos ya sekarang akan lebih banyak aktif lagi karena jadwal keluar akan dikurangi sehingga kursus-kursus mungkin lewat medsos.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 ya Allah yang Maha menatap. Berkahi majlis ini ya Allah. Penuhi majlis ini dengan ampunanmu ya Allah. Wahai yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami sekelam apapun masa lalu kami Ya Allah ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani ampuni ya Allah semua maksiat yang dilakukan tubuh ini yang dilakukan hati kami ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami jarang sekali khusyuk dalam ibadah. Ampuni semua kemunafikan kami. Kau tahu ya Allah semua kebohongan kami. Ampuni Ampuni ya Allah Semua kezaliman kami kepada orang tua Ampuni Kedurhakaan kami kepada ibu bapak Ya Allah hapuskan aib-aib yang selama ini kami sembunyikan Ampuni kami ya Rabb Kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada mencari keridoanmu ampuni kami sering tidak ridho kepada takdirmu ya Allah sering berburuk sangka kepadamu ya Allah ampuni semua maksiat mata kami zina mata kami maksiat pikiran kami mulut kami Ampuni semua maksiat yang dilakukan tubuh ini ya Allah Ampuni dosa yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Pasti engkau menyaksikan Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah Padahal kami tahu itu dosa astagfirullah Allah maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbahuna sigoro, ampuni ibu bapa kami ya Allah berikan hidayah bagi yang belum mendapatkan bimbing agar orang tua kami menjadi ahli taat padamu sayangi keduanya ya Allah karuniakan nikmatnya yakin padamu nikmatnya husnul khotimah lapangkan kubur jadikan ahli surga ya Allah ampuni guru-guru kami para ulama yang membimbing kami mengenalmu yang menjadi jalan kami bisa kembali padamu ampuni dan sayangi keluarga dan keturunannya ya Allah Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi Golongkan kami jadi hamba yang tahu balas budi Ampuni hamba-hambamu yang kami sakiti selama ini ya Allah Yang sengaja, yang tidak sengaja Ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami ya Allah Cegahlah dari perbuatan zalim terhadap siapapun اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين mu'minat wal منكم والأموات يا al Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab Engkau maha dekat Engkau maha mendengar Engkau maha baik Siapa lagi yang menolong kami selain engkau Taqabbal bina ya karim Innaka antas alim Hadirin doa doalah masing-masing Amin Bagi yang ingin doa doa doalah Amin Allah pasti mendengarkan Dan tidak pernah mengecewakan Kapan Allah mengecewakan kita Kapan Allah mengecewakan kita irit Allah senang kamu yang memohon Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir Doakan saudara kita di Palestina dan di bumi manapun yang teraniaya Jadikan Siapapun yang munajat menjadi hamba-hamba yang kau dengan mustajabnya doa. Berikan jodoh terbaik bagi yang merindukannya ya Allah. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah. Karuniakan keturunan yang soleh, soleh, hafiz, hafizah. Ya Allah bukakan rezeki hanya yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan yang makruh, yang subhat Lepaskan kami dari lilitan hutang Jangan biarkan kami mati membawa hutang Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah Sembuhkan yang sakit ya syafi'iyun Berikan kesehatan lahir wal batin Allahumma ya Karim Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udhu bika min su'il khatimah Wa na'udhu bika min azabil qabri wa min fitnatin nar ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang koridoi para pemimpin yang beriman teguh yang beribadahnya istiqomah yang berakhlakul karimah yang benar-benar hidupnya istiqomah di jalan, yang dapat membimbing kami di jalan yang koridoi kami berlindung kepadamu dari selain itu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih hadirin mudah-mudahan manfaat pada saudara-saudaraku yang menyimak di Malaysia sampai jumpa hari Sabtu besok insya Allah di di Kuala Lumpur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.